Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masih dalam pembahasan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasulihi, abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu." wal jannata haqqun wan nara haqqun jannata ala ma kana minal Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan Isa adalah hamba dan utusannya, kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, surga adalah kebenaran, neraka adalah kebenaran. Siapa yang meyakini keyakinan ini Allah akan masukkan dia ke surga. Kita masih dalam pembahasan Isa Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam bahwa beliau adalah rasulun min rusulillah. Salah satu dari rasul-rasul Allah yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada mengesahkan Allah dalam peribadatan dan tidak menyekutukan Allah. Beliau bukan anak Allah dan beliau bukan Tuhan. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di dalam syarah Masail Al-Jahiliyah tentang orang-orang Nasrani yang mereka merubah-rubah kitab Injil. Orang Nasrani mereka berbalik dari orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi menentang dakwah Nabi Isa, tidak menerima dakwah Nabi Isa, menuduh Nabi Isa dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang-orang Nasrani mereka mengagungkan Nabi Isa dengan berlebihan hingga terjatuh pada hulu sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan di dalam Syarah Masail Al-Jahiliyah, An-Nasara harrafu kitabahum al-injil. Orang-orang Nasrani sekarang ini mereka merubah-rubah kitab mereka Injil. Amma kana alaihi waktu nuzuli Isa al-Masih alaihi salatu wassalam dari yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wadhalika <clears throat> di antara yang banyak merubah ajaran Nabi Isa ini anna rajulan yuqalu lahu Bruce au syawil seseorang yang dikenal dengan sebutan bulus atau syawil. Bulus ini bahasa kitanya Paulus. Dulunya namanya Saulus. Karena Yahudian, dia ini seorang Yahudi. Yahudi dari suku Bunyamin. Paulus ini. Dulunya namanya Saulus. Ketika dia bertobat, digantilah dengan nama Paulus. Paulus itu dari Tarsus. Tarsus itu sekarang masuk wilayah Turki. Ini disebutkan dalam eh, sejarah yang mereka sendiri mengakui ini orang-orang Nasrani mengakui ini orang-orang Kristiani mengakui dengan sejarah ini. Dia ini karena Yahudian, dia itu Yahudi dahulunya. Yahudi dari suku Bunyamin, haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salam. Dia itu sangat benci dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sangat benci dengan orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam bahkan dia eh, memprovokasi fahadhar rajul laja'a ilal makr wal khadi'ah fi ifsadi dinil masih alaihi salatu wassalam laki-laki ini yakni si Paulus ini tadi dia berupaya untuk merusak agama Nabi Isa dia bahkan mengejar membunuh orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam orang Yahudi, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa. Paulus ini jauh masanya dengan Nabi Isa. Haitsu azharul iman bil Masih wa annahu nadima ala ma kana min qabli min adawatil Masih wa annahu ra'a ru'ya bi fa amana bil Masih. Dia akhirnya ketika perjalanan menuju Damaskus, ya ini nggak disebutkan oleh Eh, beliau namun disebutkan ya, dalam cerita yang lain ketika dia melakukan perjalanan ke Damaskus entah itu dengan kendaraannya uh, unta atau yang lainnya dia melihat cahaya melihat cahaya dari langit dia mengatakan saya melihat Yesus. Yeshua itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Inggrisnya Yesus. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Ibraninya Yeshua. Bahasa Inggrisnya Yesus. Bahasa Arabnya Isa. Aku melihat Yeshua, kata dia. Dari langit. Sehingga dia menyesal. Menyesal dari perbuatan-perbuatan yang dia telah memusuhi Nabi Isa alaihi salatu wassalam memusuhi orang-orang yang berada di atas agama agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau Syekh Saleh Al-Fauzan menyebutkan di sini annahu ra'a ru'ya. Dia melihat dalam mimpinya bizamihi ya dengan sangkaannya sehingga dia beriman dengan Nabi Isa. Akhirnya dia beriman dan dia menulis perjanjian barunya dia menulis Injil. Wasaddaqan nasara fi maqala. Orang-orang Nasrani membenarkan apa yang dia ucapkan. Ya. Thumma innahu tanawala al-Injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa. Kemudian dia mengaku ya mendapat Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dia tulis fa adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal kufriyat dia masukkan di dalam Injil yang dia tulis itu berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kufuran haitsu adkhala fihi aqidat tatslif. Dia memasukkan di dalamnya akidah trinitas, annallaha tsalitsu salasah Allah yang tiga dari tiga. Ini si Paulus ini tadi, ya. Dia buat, mulai dia banyak membuat di kitab Injilnya itu diubah yang tadinya Nabi Isa yang mengatakan ya wa'budullah sembahlah Allah saja wala tusyriku bihi syai'a jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di Injil dia ubah dia jadikan Isa itu adalah Tuhan Nabi Isa mengharamkan babi ya dia ganti boleh mengharamkan minum-minuman keras dia ganti boleh makanya tidak heran kalau kita lihat orang-orang Nasrani makan babi terus minum-minuman keras itu dari ajaran si Paulus ini tadi. Kalau dari sisi dari sisi sanat ya, jauh dia itu dengan Nabi Isa ya. Siapa dia ini sebenarnya? Tapi dia mengaku rasul, mengaku rasul. Sehingga dia diangkat menjadi rasul dan mengaku bahwa dia diwahyukan kepadanya. Sehingga dia mulai membuat berbagai macam perubahan-perubahan si Paulus ini tadi. Makanya di gereja-gereja mereka ada namanya gereja Rasul Paulus. Ada lagi Santo Paulus. Santo itu artinya orang suci. Ya, ini yang merubah ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa anna Isa ibnullah dan dia memasukkan dalam ajarannya itu Nabi Isa anak Allah, putra Allah. Au Allah atau Nabi Isa Allah wa adkhala fihi al-amr bi ibadati salib. Dia memasukkan di dalam ajarannya itu perintah untuk beribadah kepada salib. karena dalam eh, orang-orang Nasrani ada salib, ya, ada salibnya. Itu ibadah kepada salib. Memang dia yang masukkan ini si Paulus ini. Wa adkhala kufriyat syani'ah Dia masukkan banyak sekali kekufuran-kekufuran yang buruk banyak sekali khurafat-khurafat, kedustaan-kedustaan. Wasaddaquhu fi dzalika ala annahu alim. Yang sangat menyedihkan orang-orang Nasrani membenarkan dia bahwa dia itu adalah seorang yang alim. Ala annahu mu'minun wa laqabuhu bir rasul. Dia itu mukmin dan mereka menjulukinya rasul. Oh, ini rasul, rasul kata mereka. Paulus ini rasul. Bulus ay Rasulul Masih. Kenapa dikatakan bulus? Karena dia adalah utusan Al-Masih. Utusan Nabi Isa bizahmihim dengan sangkaan mereka. Wa qasduhu tujuannya ifsadu dinil Masih, ingin merubah agama Nabi Isa, ingin merusak agama Nabi Isa. Wa hasala dan terjadilah apa yang dia inginkan. Lihat sampai sekarang. Orang-orang Nasrani demikian ya akhirnya mengikuti ya ajaran si Paulus ini tadi. Yang kalau orang itu betul-betul memperhatikan sanat, ya, bagaimana bisa dia bertemu dengan Nabi Isa? Kalau diistilahkan dengan istilah kita, sahabat bukan, tabiin juga bukan, jauh dari zaman tabiin jauh, tapi dia mengaku alim, Bahkan dijuluki oleh orang-orang Nasrani yang membenarkannya bahwa dia itu seorang rasul. Seorang rasul. Nah, ini menunjukkan ya betapa jauhnya mereka dari ajaran yang benar ya. membenarkan seseorang yang mengaku-ngaku ya. membenarkan seseorang yang mengaku-ngaku kalau orang itu memang cerdas dia akan lihat sanatnya mana sanatnya mengaku ya membawa ajaran Nabi Isa kamu bertemu dengan siapa gurunya siapa Lihat kitabnya mana? Oh, jaraknya jauh sekali dengan Nabi Isa. Berarti perlu apa? Perantara. Siapa? Penghubungnya. Demikian. Ya. Kalau Islam seperti itu dalam mensahihkan hadis, mendaifkan hadis, ada mata rantainya, ya. ada sanatnya, haddatsana fulan mengabarkan kepada kami si fulan si fulan si alan si alan orangnya terpercaya semua sehingga hadisnya diterima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Demikian umat Islam. Oh, demikian umat Islam ya. Ajarannya betul-betul murni dari Allah dan Rasulnya. Tidak diterima kalau di Islam yang seperti ini ngaku-ngaku ya mendapat ajaran dari Nabi Isa. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faqad afsada dinal Masih. Sungguh dia telah merusak agama Nabi Isa. Wa adkhala fihi al-wathaniyat wat-tathlif dan dia memasukkan di dalam ajarannya ajaran Nabi Isa yang dia rusak berhala-berhala trinitas ya. wa'tiqad anna Isa ibnullah keyakinan bahwa Nabi Isa itu putra Allah au annahu thalithu thalathah atau Nabi Isa itu eh, salah satu dari yang tiga wa adkhala fihi wathaniyat kathirah banyak sekali berhala-berhala yang dia masukkan fattaba'uhu ala dhalik sehingga orang-orang Nasrani mengikutinya hadhihi halatu ahli kitab qabla bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam inilah keadaan ahlul kitab yakni orang yang diberi kitab ya, di antaranya Nasrani yang dahulunya diberi kitab ya termasuk dari samawi yakni agama dari Allah Azza wa Jal dari Allah Azza wa Jal namun diubah oleh banyak eh, dari diubah oleh ya salah satunya oleh si Paulus ini si Paulus ini illa baqaya minhum kanu ala dini sahih kecuali sebagian kecil dari mereka yang berada di atas agama yang sahih yang benar lakin al aktsariyah namun kebanyakan mayoritas dari mereka al kufur di atas kekufuran walin hiraf an dinillah dan menyimpang dari agama Allah azza wajal inilah ya di antara sejarah kenapa mereka merubah-rubah ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam ini di antaranya Paulus kalau yang pada beberapa pertemuan yang lalu ya kita sebutkan dari kisahnya sebagian dari murid-muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah ini tentang Paulus ini yang yang sekarang ini ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menyebutkan di dalam Nurul ala Darab di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 159 wa im min ahlil kitab illa layu'minanna bihi qabla mautih sesungguhnya dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani tidak lain mereka kecuali yakni mereka tidak lain dan tidak bukan sungguh benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yakni ma min ahadin min ahli kitab waqta nuzulihi illa yu'minu bihi qabla mauti Isa alaihi salatu wassalam. Tidaklah seorang pun dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, ketika Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, melainkan mereka akan beriman sebelum meninggalnya Nabi Isa. Sehingga domir di sini kata ganti sebelum meninggalnya, yang meninggalnya di sini bisa kembali kepada Nabi Isa, bisa juga kembali kepada salah satu dari ahlul kitab tersebut. Yang mana saja dari kedua pendapat ini ya tetap ditetapkan bahwa mereka akan beriman qabla khuruji ruhihi sebelum ruhnya Nabi Isa keluar. Bimakna maknanya anna Isa alaihi salatu wassalam bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam idza nazala ketika beliau turun amana bihi ahlul kitab dzalikal waqt qabla an yamuta Isa alaihi salatu wassalam. Ahlul kitab akan beriman dengan Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal dunia. Fa innahu yamutu ba'da dhalik. Setelah itu beliau meninggal yamkuthu fil ardi masya Allah. Beliau tinggal di bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Thumma Yamudu kemudian beliau wafat wa yusalli alaihi muslimun dan disolatkan oleh kaum muslimin wa yadfanunahu dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Wajah fi ba'dir riwayat disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa beliau dikuburkan fil hujratin nabawiyah di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin fi hati dalika nadhar namun dalam kesahihan riwayat ini perlu ditinjau lagi ya. Wa hal ya yang jelas fahuwa yanzil beliau turun bila syak tanpa diragukan lagi beliau turun Wayah yahkumu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil ardi dan beliau akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau mengerjakan sholat, beliau berpuasa di bulan Ramadan, beliau melakukan amalan-amalan di bulan Zulhijjah, mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. muslimun dan kaum muslimin ketika itu mengikuti beliau. Wayafidul mal fi waktihi dan di waktu beliau turun di muka bumi ini makmur. Harta benda itu banyak banyak tersebar banyak harta tersebar kekayaan di waktu itu. Wadaman al bilad dan negeri ketika itu aman. Wa yuslimun nas kulluhum manusia semuanya masuk Islam. Fa innahu la an nas illa islam Tidaklah manusia menerima kecuali Islam. Awis saif atau pedang. Ya, atau pedang kalau tidak mau Islam diperangi wayahliku Allah fi zamanihi al adyan kullaha ma'adal Islam. Di zamannya, di zaman Nabi Isa turun, Allah Subhanahu wa taala membinasakan agama semuanya kecuali Islam. Kecuali Islam. Wayaksiru salib, beliau merusak salib itu tadi yang dibuat ya. Yang dibuat oleh uh, yang membelokkan agama Nabi Isa dihancurkan oleh beliau. Yang dibuat oleh si Paulus tadi dihancurkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yaqtul khinzir ya, disebutkan di sini beliau membunuh babi ya. Wa yad'ul jizyah beliau tidak mengambil jizyah, tidak mengambil upeti, tidak mengambil bayaran ya, yakni mereka tidak membayar jizyah kepada Nabi Isa. Artinya kalau mau masuk Islam, masuk Islam kalau tidak be dengan pedang. Sehingga ya tidak ada lain antara itu ya, antara diperangi atau masuk Islam ketika itu. Wa takunul ibadatu lillahi wahdah fi zamanih. Dan di zamannya, di zaman turunnya Nabi Isa nanti ibadah hanya untuk Allah saja. Bisa ma hasala bihi minal imarat al-azimah karena terjadilah kepemimpinan yang besar dengan dengan adanya Nabi Isa ini wadilalat al-qati'ah ala qurbis sa'ah dan ini dalil yang sangat jelas bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Fannasu yu'minuna fi zamanihi manusia beriman di zamannya Nabi Isa wa huwa yujahiduhum bisayf dan beliau berjihad lawan mereka dengan pedang. Yang mau masuk Islam masuk Islam yang tidak diperangi hatta yadkhulan nasu fi dinillah hingga masuklah manusia ke dalam agama Allah faminhum man yadkhulu bisababi dhuhuri adillatil haq di antara mereka ada yang masuk Islam disebabkan nampaknya dalil kebenaran wasidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fima akhbara bihi dan benarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau kabarkan Wa minhum man yakunu islamuhu ala athar jihad. Ya, di antara mereka ada yang masuk Islam karena terpengaruh dengan jihad yang ditegakkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan kaum muslimin. Ya. Jadi Nabi Isa dan kaum muslimin memerangi yang tidak mau masuk Islam. Dengan sebab itu mereka masuk Islam akhirnya. Ya. Atau mereka masuk Islam karena jelasnya berita yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga mereka masuk Islam. Wal khulasah kesimpulan anna nuzulahu haq bahwa Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman ini adalah benar. Wa annahu thabitun dan ini adalah thabit ya benar bi ijma'il muslimin sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin wa asluhu al ahadith al mutawatirah thabata fil ahadith al qat'iyyah binuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa asyarul Quran al-Karim ila dzalika kama taqaddam. Dan jelas ini dalam riwayat-riwayat yang mutawatir yang banyak tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan diisyaratkan oleh Al-Qur'an. Ini pembahasan terakhir kita dari kitab dari pembahasan ini dari hadis ini hadis Ubadah bin As-Samit tentang pembahasan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini, Bismillah apakah boleh memberikan upah kepada penjagal kurban? Jazakumullahu khairan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Ahkam Al-Udhiyah wal Zakah. Kata beliau, "Yuhramu an yabi'a syai'an minha min lahmin au syahmin au duhnin au jildin au ghairihi haram hukumnya menjualkan sesuatu dari hewan kurban berupa daging, lemak, kulit ya atau yang lainnya li'annaha malun akhrajahu lillah. Karena kurban itu harta yang seseorang mengeluarkannya karena Allah. Fala yajuzu fihi ruju'. Tidak boleh diambil lagi. Kalau sudah berkurban, misalnya sudah tiba masanya sudah siap, ya kan? Udah mau disembelih tiba-tiba diambil. Eh, udah, oh, usah saya nggak mau kurban untuk di dikelola saja, untuk dipelihara saja, tidak boleh. Kalau seseorang sudah berniat dengan kurbannya, lillah sudah dia ta'yin, sudah dia katakan ini untuk Allah, ini kurban. Ini hewan kurban yang aku beli untuk Allah. Maka tidak boleh yang seseorang mengambilnya lagi kasadakah itu seperti sedekah tidak boleh diambil lagi wala al-jazir dan tidak boleh diberi si penjagalnya syai'an minha fi muqabalati ujratihi penjagalnya tidak boleh diberi sesuatu dari hewan kurban itu sebagai bentuk upah dari jagalnya au ba'daha atau diberi sebagiannya karena upahnya li'anna dzalika bima'nal bayi karena itu bermakna jual beli. Jadi ini misal contoh. Ini ada si penjagal. Kalau kita manggilnya apa? Mamang emang. Ini kambing kumang, tolong kamu potong. Nanti sebagai upahnya nanti kamu ambil kepalanya. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengupah si penjagal dari hewan kurban tersebut dari hewan kurban tersebut. Ya. Atau ya, satu sapi dibagi tujuh, datang si penjagal. Yang orang tujuh tadi mengatakan ini sapi kami, ya. anda tolong di, eh, tolong engkau potongkan. Nanti bagian pahanya itu untuk engkau sebagai upah dari kami, sebagai upah dari kami. Ini kan jadinya hmm. akad. Jadinya di situ jual beli jadinya sehingga tidak boleh. Intinya tidak boleh uh, memberikan sesuatu dari hewan kurban tadi ya, dalam bentuk jual beli ya, kepada si penjagal atau sengaja memang dia ingin jual. Nah, misal nih berkurban nih, ya si si A berkorban dia termasuk salah satu dari tujuh orang dari sap, sapi satu nah si A ini ya dia juga penjual daging sapi di pasar nah dia nanti ngambil dari daging yang dia sembelih itu dia ambil ya sekitar mungkin 4 kilo lah untuk dijual atau yang lain lagi ngambil juga ngambil kepala untuk dijual bukan dibagi-bagikan tapi untuk dijual ini tidak boleh yang namanya hewan kurban itu untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dibagikan dalam bentuk hadiah kepada orang kaya dalam bentuk sedekah kepada fakir miskin tidak boleh dibisniskan intinya itu daging kurban itu tidak boleh dibisniskan tetapi misal misal ya seseorang mengambilnya dari dana lain, nah, dana operasional, dana operasional. Jadi tujuh orang yang punya sapi ini, ketujuh tujuhnya tidak ada yang bisa nyembelih, tidak ada yang faham tentang daging. Nyembelih itu kan bukan sembarang orang. Ya. Salah sedikit saja mungkin ya sudah bisa membuat dolim kepada hewan atau berdampak pada daging ya kan bukan nyembelih hewan itu seperti kita motong uh, ranting pohon cek selesai bukan ada tekniknya teknik merobohkan hewan ya teknik dalam motong, ya kan ini ketujuh tujuh ini nggak ada yang bisa tidak ada juga yang mau membantu tidak dapat kawan juga dia akhirnya mereka ya eh, membayar si penjaga dari uang operasional mereka, mereka urunan, mereka uh, sumbangan sekian sekian sekian jadi sekian. Nih. Terima beres, bersih. Di di disembelih, kemudian dikulitin sampai selesai dan selesai. Kalau yang seperti ini tidak mengapa karena bukan dari hewan kurban itu, bukan dari hewan kurban itu yang tidak boleh hmm. itu dari hewan kurban itu yang diperdagangkan ya. namun yang afdol adalah dengan sistem tahun. tolong menolong memudahkan sesama kaum muslimin ya, satu sama lainnya yang satu membantu memudahkan yang lainnya yang punya keahlian menyembelih langsung membantu siapa yang mau disembelihkan ya tanpa meminta upah ini yang afdol. Kenapa? Karena itu bab ta'awun memudahkan saudara kita semuslim. Yang memudahkan saudara kita semuslim, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya nanti. Yang afdol seperti itu dengan sistem ta'awun. Nah, mudah-mudahan kita di sini menggunakan sistem yang demikian, ya. Insya Allah banyak ya kalau di sini yang bisa menyembelih ya.